Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Ustaz. Alhamdulillah alhamdulillah sehat walafiat. Kabar al-Islam sampai hari ini? Alhamdulillah perkembangan berjalan dengan baik. Mm -mm. Kegiatan-kegiatan semua lancar. Pengajian setiap malam Ahad jalan. Kajian apa ini studi Islam di Rasulat jalan. Minimarket jalan. <laughs> alhamdulillah semua dengan Allah SWT. Amin. Amin. Atas izinnya berbicara tentang studi Islam tadi saat iya. Yeah. Kita masih saja terus direpotkan dengan eh, makin berkembangnya aliran-aliran sesat yang ada bahkan terdengar kabar bahwa akhirnya akan diputuskan atau telah diputuskan ini beritanya eh, Ahmadiyah itu adalah aliran yang tidak sesat sama sekali Ustaz. Iya. Barakallahu fikum. Memang eh, saya terkejut hari ini mendapat informasi bahwa Depak telah memberikan pernyataan persnya dia dianggap tidak sesat. E, saya juga tidak tahu detailnya apa alasan mereka mengatakan tidak sesat itu. Sebab e, kebenaran dan kebatilan itu hanya ditetapkan berdasarkan ketentuan Allah SWT. Maka Allah SWT mengatakan, اللَّهُ rabbakumul haq, famadha balil الْحَقِّ إِلَّا dhalal, fa'anna تُسْرَفُونَ. Bahwa demikianlah Allah Rabb kalian yang kemudian dialah uh, sumber kebenaran dan dialah menetapkan kebenaran itu maka siapa yang tidak di atas kebenaran itu maka dia pasti akan dalam kesesatan kemana kalian akan menuju hmm. jadi kebenaran bersumber dari Allah dan Allah telah mengutus Rasulnya untuk menyampaikan kepada kita dan Rasulnya telah menyatakan tidak ada Nabi setelah dia bahkan Rasul mengatakan kalau ada Nabi setelah dia maka dialah Umar yang pantas menjadi Nabi tapi karena tidak ada Nabi ya sudah Mm-hmm. Bahkan kemudian uh, Rasulullah SAW pernah memberikan suatu pernyataan kepada Ali bin Abi Thalib pada saat dia merasa keberatan ditinggalkan di Madinah bersama wanita dan anak-anak pada waktu perang Tabuk. Maka kemudian Rasul mengatakan, kamu tidak tidakkah suka kamu? Ku tinggalkan kamu sebagaimana Musa meninggalkan Harun. Jadi kedudukan kau kepadaku seperti kedudukan Musa kepada Harun. Mm-hmm. Hanya kemudian tidak ada nabi setelahku. Ternyata nabi tidak nabi setelahku itu yang dilanggar oleh kalangan Ahmadiyah eh, uh, itu yang mereka meyakini adanya Nabi setelah Muhammad SAW. Hmm. Bahkan ajaran-ajarannya telah nampak kebatilannya dengan uh, membajak Al-Quran dalam kitab suci mereka yang namanya apa ini at Hmm. Itu disebutkan dinamakan Al-Kitabul Muqaddas. Mereka menyebutkan sendiri begitu Al-Kitabul Muqaddas at ya kitab yang disucikan adalah tafsir dan isinya adalah pembajakan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Yeah. Luar biasa betul. Kalau kemudian itu tidak dianggap sebagai satu kesatuan, terus apalagi arti kesatuan itu? Yeah. Allah musta'an. Jadi Ternyata. ini adalah fitnah buat umat Islam. Tuh. Dan ini menunjukkan betapa bahwa di negeri kita ini eh, yang namanya kebenaran itu begitu kaburnya. Bahkan sulit orang membedakan mana yang benar, mana yang batil. Ya, yang jelas kesesatan Ahmad ini sudah tidak dilakukan lagi karena memang fatwa-fatwa ulama seluruh dunia iya. menetapkan bukan cuma kesesatan, saya bilang kekafiran. Jadi cuma bukan sesat saja, ada Departemen Agama bukan cuma salah menyatakan dia tidak sesat, bahkan ini adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban mereka di hadapan Allah nanti. Karena memang Ahmad dia adalah bukan merupakan suatu ajaran sesat, tetapi ajaran kufur. Hmm. Hmm. Keluar dari Islam. Makanya mereka dilarang untuk haji. Iya. Ya. Termasuk di negara asalnya gitu. Iya, iya ya, termasuk negara asalnya beberapa negara lainnya. Ya, dalam perbincangan dengan Departemen Agama kemarin mereka mengatakan bahwa mengakui Muhammad nabi terakhir sedangkan Mirza Gulam itu hanya guru saja, Ustaz. Ya itu hanyalah merupakan penipuan dari mereka. Hmm. Dan itu hanya merupakan satu pengelabuan dari mereka. Kalau mau lihat aslinya, lihatlah dalam kitab-kitab mereka. Hmm. Sumber juga mereka. Apakah seperti itu? Wong syariat-syariat mereka bahkan kalau memang mereka dia tidak mengakui Muhammad. Kenapa dia menghapuskan syariat jihad? Hmm. Yeah. Padahal syariat jihad ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam apa ini riwayat-riwayat dan praktek beliau sendiri. Makanya Rasul mengatakan tidak ada apa ini yang bisa menghentikan jihad itu. Al jihadu madin ila yaumil qiyamah. Jihad akan terus terjadi sampai kiamat. Bi Ahmad dia ingin menghentikan itu semuanya. Jadi memang itu ada kepentingannya. Dan kepentingan kaum kufar ada pada mereka. Yeah. Dan itulah dimaksudkan untuk mengajak-ajak umat Islam dari dalam. Makanya kita seharusnya lebih waspada dan eh, tokoh-tokoh uh, kita ini yang kemudian uh, uh, tidak mendalami tentang masalah Ahmadiyah ini ini yang kemudian menjadikan apa tameng buat mereka. Apalagi mereka ini sudah meruyak kemana-mana. Yang pejabatnya ada, yang tentaranya ada, yang apa ini <laughs> eh, swastanya banyak, masyarakat daerah-daerah ya. <laughs> banyak yang kena. Iya. Ya, termasuk ini adalah tanggung jawab Muhammadiyah. Karena masuknya Ahmadiyah ke Indonesia adalah apa ini eh, lewat Muhammadiyah. Hmm. Meskipun pada akhirnya Muhammadiyah mengakui bahwa mereka ini eh, salah informasi dan kemudian mereka ini adalah eh, kelompok yang berbeda dengan Muhammadiyah dan kemudian tidak diakui Ahmadiyah itu oleh Muhammadiyah. Hmm. Tapi mereka masuknya lewat Muhammadiyah. Ada Makanya di beberapa tempat di masyarakat kita itu mereka menganggap Ahmadiyah itulah Muhammadiyah. <laughs> Padahal dua hal yang sangat berbeda. Penyebutannya beda keyakinannya, ya. keyakinannya maupun apa ini ajarannya yeah. gitu. Hmm. Termasuk prakteknya. Insyaallah ini jadi tantangan untuk dakwah tauhid Iya. <laughs> Memang uh, seperti uh, wilayahnya subur sampai kebanjiran. <laughs> kita pun begitu subur dan kebanjiran dengan aliran-aliran sesat seperti itu. Bahkan aliran kufur itu. Hmm. Yang kita menghindarinya sama sekali. Insya Allah. Baik Ustaz, <clears throat> kita masuk ke pembahasan kita dari mana iya kan abu dua iya kan nasta'in. Kalau tidak salah kita akan membahas poin yang ke-114 Ustaz. Insyaallah. Baik, silakan Ustaz. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا إخواني وأخواتي في الدين رحمكم الله para benar data yang mudah-mudahan selalu rahmat dari Allah SWT kita akan masuk kajian kita pada penjelasan iya kana iya kana di mana kita masuk ke poin 114 yang kita rencanakan 300 poin insya Allah untuk penjelasan makna ia kena buruk ia kena setain. Dalam poin ini Syekh Abdul Rahman rahimahullah menyebutkan fi hasri isti'anatil abdi bi rabbih ta'kiduhu al-iqdam ala kulli 'amalin murdin lillahi bi nashat wa an yuqawima al-masa'ib wal mata'ib fi sabil dhalik fala tad'af himmatuhu ولا تلين عركته لأنه يشعر أن الله معه ينور بصيرته ويسدد خطاه ويصوب رميته dalam poin ini makna ia kena na'budu wa iyyaka nasta'in yang kemudian diyakini oleh setiap mukmin haruslah melahirkan suatu dorongan dalam diri orang itu untuk bergegas untuk melangkah untuk melakukan segala amalan yang diridai oleh Allah swt dengan penuh semangat. Dan untuk itu harus berusaha menghadapi semua rintangan dan halangan ketika mereka sedang melakukan amal soleh itu. Jadi tidak ada sesuatu pun yang menghalangi mereka untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan yang ditetapkan oleh Allah dalam rangka mencari ridha Allah meskipun karena itu harus menghadapi tantangan, kesulitan dan berbagai macam halangan. Karenanya tidak boleh dia melemah semangatnya. Tidak boleh kemudian kendor kemauannya. Karena dia selalu merasa bahwa Allah bersamanya memberikan jalan yang terang terhadap kalbu dan arah hidupnya dan kemudian memberikan doman pengarahan terhadap semua langkahnya dan kemudian meluruskan semua keinginan dan e, perjuangannya. Karena itu kita sadari bahwa manusia yang terdiri daripada rohan dan jasmani ini memang mempunyai semangatnya itu naik turun. Sebagaimana keimanan itu juga mengalami e, fluktuasi naik dan turun. Iya. Kalau saja keimanan mengalami penurunan dan peningkatan, peningkatannya berdasarkan ketaatan orang itu dan penurunannya berdasarkan kemaksiatan orang itu, maka karenanya kehidupan manusia itu sangat fluktuatif. Sangat tidak stabil. Nah, ketika sikap seseorang itu stabil, itulah dikatakan istiqomah. Hmm. Nah, seringkali istiqomah itu begitu sulitnya karena memang e, tadi itu pengaruh keimanan bertingkat meningkat sesuai dengan ketaatannya, sudah menurut sesuai dengan kemaksiatannya. Maka karenanya semangat atau daya juang seseorang itu juga seringkali uh, tidak seimbang. Nah, bergantung bagaimana kesadaran orang itu terhadap apa yang dia ingin capai, jalan yang dia tempuh, kemudian harapan-harapan yang dia ingin peroleh. Kalau saja seseorang itu tujuannya mencari Allah, mencari ridha Allah, berjalan sesuai dengan ketentuan Allah. Maka orang seperti ini, meskipun dia jalan sendirian, seluruh manusia tidak mengikuti jalannya, dia akan tetap tangguh sampai dia mati. Tapi berbeda ketika orang itu tidak jelas arah hidupnya. Maka kemudian apa yang nampak dalam diri orang itu, dia akan mengalami suatu proses perubahan-perubahan. Sehari begini, besok begitu. Hidupnya selalu tidak tetap. Bergantung dengan angin yang apa yang ada. Nah, karenanya kita yang kemudian mendalami kajian akidah tidak boleh mempunyai jiwa seperti itu. Seorang yang memahami arti ia karena Abu wa ia karena stain, dia akan selalu mengarahkan dirinya kepada Allah dan kemudian Meminta pertolongan kepada Allah dalam semua langkahnya. Karena itu adalah merupakan jalan yang terbaik untuk menutup semua pintu kelemahan jiwa seseorang yang cenderung naik dan turun itu atau kemudian cenderung bahkan kepada keburukan dan nafsu dan bisu maka dengannya dia mempunyai kesadaran untuk selalu menutupi dirinya dengan menyibukkan diri dalam hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu pula Ketika kemudian dia sadar atas godaan-godaan syaitan dari jin dan manusia, maka dia pun akan lebih waspada. Hmm. Nah, insya Allah ke depan kita akan sampaikan sejumlah dalil-dalil dari Al-Quran maupun Sunnah yang kemudian memberikan kepada kita arahan agar dalam hidup ini jangan pernah selalu berubah dalam arti kepada yang tidak benar karena faktor pengaruh yang dari dalam maupun dari luar atau kemudian mengalami suatu apa ini degradasi ya penurunan disebabkan karena lemahnya semangat dan itu sebenarnya terjadi karena kurangnya kesadaran terhadap arti hidup yang harus dia bangun sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Apa yang tadi kita bicarakan tentang kesadaran seorang mukmin dalam hidup ini untuk mengisi waktu kesempatan, dan tenaga yang tersisa. Dalam rangka mencari ridha Allah, jangan menunggu pada saat kritis mau mati. Baru menyadari semua arti hidup ini. Karena khawatir untuk sampai terlambat. Sebab Ibnu Dakak menyebutkan di antara tanda seseorang itu sadar arti waktu yang dimilikinya, maka ada tiga indikasi. Ada tiga indikasi seseorang itu menyadari arti waktu dalam kehidupannya, sehingga dia akan mengisi dalam dengan kebaikan-kebaikan. Tanda yang pertama, orang itu tidak menunda-nunda kebaikan. Dan ini yang harus kita sadari karena syaitan akan selalu berusaha mendorong seseorang yang ingin kepada kebaikan untuk menunda keinginannya itu. Maka jika Anda melihat seseorang yang kemudian sudah mulai terbiasa menunda-nunda kebaikan, mau sedekah ditunda, mau taubat ditunda, mau sholat ditunda, mau ikut pengajian ditunda. Dia suka menunda-nunda itu itu indikasi orang yang tidak menyadari arti waktu dalam ketaatan kepada Allah. Dan dia dalam bahaya. Karena biasanya kecenderungan orang yang menunda itu ujung-ujungnya lalai terhadap kebajikan itu. Atau terlewatkan sama sekali. Iya. Nah kemudian yang kedua, indikasi kedua. Orang itu mempunyai semangat beribadah. Dan inilah yang disinggung dalam poin ini agar seseorang dalam rangka melakukan amalan-amalannya karena Allah maka harus dilakukan dengan semangat yang tinggi. Nah, indikasi orang yang menghargai arti waktu dalam hidup ini karena terus terang saja kita ini merupakan kumpulan dari waktu. Hari-hari kita berkurang, maka waktu kita adalah berkurang. Maka jangan menghitung waktu berdasarkan tahun. Itulah waktu berdasarkan detik, menit, jam, dan harian yang ada pada kita ini. Sehingga jangan ada waktu yang terlewatkan kecuali untuk kebaikan. Itu yang Allah katakan faida faragta fansab. Nah, yang kedua ini semangat untuk beribadah itu akan muncul dalam diri seseorang yang menyadari pentingnya arti hidup dalam ketaatan kepada Allah makanya tidak ada satu peluang kebaikan jin akan masuk. Selama dimungkinkan untuk itu. Dan Allah tidak memberani kepada seorang lebih daripada kemampuannya. Makanya kita harus terus menjaga semangat ibadah kita. Bukan hanya sebatas ibadah mahadah, dalam arti sholat, puasa, zakat, haji. Tetapi juga seluruh kaitan arti hidup kita yang kita lakukan karena Allah sesuai dengan ketentuan Allah. Nah, kalau kita berdagang dalam rangka mencari ridha Allah, mencari rezeki yang halal sesuai dengan ketentuan Allah, tidak menipu, tidak berbohong, tidak mendalimi dan sebagainya, maka itu sudah bernilai ibadah. Nah, seluruh wilayah dalam rangka kita mencari ridha Allah itu, dalam rangka kita beribadah, maka harus ditopang dengan semangat yang tinggi. Kemudian yang ketiga, orang yang menyadari arti waktu itu, dia akan sadar bahwa dia saat tertentu akan meninggalkan dunia ini. Jangan menunggu mati mendadak. Sehingga nggak ada kesempatan untuk bertobat. Ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Dan cukup banyak orang yang mengalami kematian secara mendadak itu. Dan itu bukan indikasi baik. Makanya kita perlu untuk menyadari bahwa kematian sewaktu-waktu bisa datang menjemput kita. Karenanya kita harus menyiapkan diri kita untuk menghadapi kematian itu dengan mengisi waktu-waktu kita dalam kebaikan-kebaikan. Nah, itu indikasi orang yang menyadari arti waktu. Nah, tekanan pembicaraan dalam kesempatan ini Bagaimana orang yang meyakini ia karena berdoa ia karena setan itu mempunyai semangat tinggi di dalam berjuang, mempunyai semangat tinggi dalam beribadah, mempunyai semangat tinggi meskipun dia menghadapi berbagai macam tantangan, halangan, hambatan, ancaman bahkan tidak menyulitkan dia untuk kemudian berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mendorong kita dalam bentuk perintah. Dan surat Al-Imran ayat 132 sampai 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wal dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kemudian dilanjutkan ayat berikutnya yang 135 ini bagi mereka yang terjerumus dalam keburukan. Waladina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidunubihim wa ma yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kemudian Allah lanjutkan, "Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin." Allahu akbar. Allah menyebutkan dalam ayat ini, "Bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhan kalian." Di mana dia menyiapkan surga seluas langit dan bumi yang disiapkan untuk orang-orang bertakwa hanya orang bertakwa. Mereka yang menyadari arti waktu, yang menyadari arti hidup, sehingga dia selalu berusaha untuk mencari ridha Allah SWT. Yang indikasinya adalah mereka alladzina yunfiquna fis sarai mereka yang mengeluarkan hartanya, menginfakkan hartanya dalam keadaan senang maupun susah. Kalau orang berikan infak dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang itu biasa. Yang luar biasa mengeluarkan infak dalam keadaan dia susah. Meskipun susah tetap dia mengeluarkan itu. Hmm. Dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit tetap dia berinfak. Ya, tidak ada yang menghalangi itu. Dan jangan sampai kemudian menjadi orang yang seperti kata Allah, ya, وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتيكم من min من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. Jangan kamu menjadi orang-orang yang kata Allah infakkan hartamu di jalan Allah sebelum datangnya mati yang akan menjenguk kamu menjemput kamu. Saat itu kamu mengatakan, Ya Allah, hidupkan aku sebentar saja untuk aku sedekahkan hartaku ini. Dan aku menjadi orang-orang orang soleh. Walayyakhirullah nafsan idha ja'ajalu. Allah tidak akan menunda kematian seseorang kalau sudah waktunya. Iya. Dan itulah yang dikatakan Rasulullah Inna Allah yakbalu taubatal abdi malam yugargir. Allah akan menerima taubat seorang hamba sebelum napasnya di kerongkongan. Fir'aun itu menyadari arti kejahatannya itu dan dia ingin kembali kepada Allah pada saat nafas sudah kerongkongan. Gak ada artinya semuanya. Bahkan oleh malaikat ditutup itu mulutnya. Sehingga tidak ada arti lagi daripada ucapannya itu. Nah kita jangan mengulangi hal yang sama. Makanya mencari ridha Allah. Jangan tunggu dalam keadaan sulit. Dalam keadaan senang maupun sulit. Sebab orang yang ingat kepada Allah dalam keadaan senang, Allah akan memudahkan dia dalam keadaan sulit. Hmm. Allah akan ingat dia dalam keadaan dia sulit. Kemudian indikasi orang yang apa menyadari arti pentingnya waktu sehingga mengharapkan kepada ridha Allah yaitu wal kadhimin al ghaid. Orang-orang yang muda untuk menahan emosi. Ya, makanya hakim tidak boleh menghukum atau memutuskan perkara dalam keadaan dia emosi, dia marah. Berapa banyak orang yang tidak menyadari bahayanya emosi ini sehingga mudah untuk menjatuhkan kata-kata cerai yeah. atau kata-kata yang kasar atau kemudian kata-kata yang jorok disebabkan emosi yang tidak kendali. Nah, hendaknya kita ketika menjadi orang yang bertakwa, menjadi hamba Allah yang mengerti arti kehidupan ini, pandai-pandailah untuk menahan emosi. Ya. Boleh marah kalau itu menyangkut hak Allah. Rasulullah SAW itu tidak pernah marah kalau menyebut hak dirinya. Bahkan pernah apa ini eh, seseorang badu itu menarik sorbannya sampai merah itu leher Rasulullah SAW. Rasulullah cuma tersenyum. Menyakitkan dirinya tidak ada masalah. Tapi jangan menyakitkan Allah. Tapi ketika kemudian Usama ingin membela seorang wanita yang melakukan suatu perbuatan jahdul arya. Jahdul arya itu apa? minjam barang tapi ngakuin itu miliknya. Hmm. Itu sama dengan pencuri. Maka dia ketika terbukti itu harus dihukum. Ketika perempuan itu akan dihukum, Usama diminta oleh keluarganya untuk mendekati Rasulullah untuk dimaafkan. Maka Rasulullah marah betul saat itu kepada Usama. Meskipun Usama orang dicintai oleh Rasulullah. Sehingga dengan muka yang merah itu Rasul mengatakan, Atas syafi haddin min hududillah, apa kamu membela sesuatu yang menjadi ketentuan Allah? Tidak boleh. Tidak boleh kita membiarkan satu pelanggaran terhadap ketentuan Allah. Maka siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Allah, apakah itu istri kita, atau anak kita, atau keluarga kita, atau murid kita, atau tak kawan kita, ketika kita mampu melakukan satu tindakan, minimal lakukan dengan apa sikap protes, marah, untuk menghindari perbuatan seperti itu. Jadi marah itu boleh hanya untuk Allah SWT. Selebihnya tidak boleh, nggak bagus. Nah, kita menahan emosi, menahan marah untuk tidak merugikan orang lain. Sebab orang marah itu lepas kendali, lepas kontrol. Karena sebenarnya dia sedang kemasukan setan. Makanya Rasulullah melihat dua orang yang saling apa ini berantem, ribut omongan, mukanya dua-duanya merah. Kemudian mereka satu sama lain kemudian sudah mulai apa? melemparkan kata-kata yang keras dan seterusnya. Maka saya mengatakan aku lihat dua orang itu sedang ribut dan mukanya merah dua-duanya. Mereka sedang apa digoda oleh setan. Sungguh aku tahu kalau mereka mengucapkan astagfirullah maka akan lah, redup apa lah apa emosi mereka itu. Maka jangan lupa kalau Anda tertimpa pengaruh setan mudah marah maka segera untuk apa? mengucapkan istighfar atau kemudian segera untuk wudhu atau kemudian kalau masih juga tiduranlah Jangan kemudian dilanjutkan dengan emosi itu. Wal afina anin nas, mudah memaafkan orang. Ya. Ini orang banyak mau memaafkan ketika mau mati. Jadi <laughs> ya, justru waktu mau saya sehat itu dimaafkan untuk supaya dia sadar iya. mengisi sisa hidupnya dalam kebaikan-kebaikan. Dan Allah suka kepada orang berbuat kebaikan-kebaikan seperti itu. Adapun mereka, namanya manusia, bisa jadi suatu saat dia membuat kesalahan, dia berbuat dosa, dia mendalimi diri, dia berselingkuh, dia melakukan perzinahan, dia melakukan penipuan dan seterusnya. Maka saat kemudian dia melakukan perbuatan itu harus segera dia ingat kepada Allah dan sadar untuk kembali kepada Allah. Maka siapa lagi yang akan mengampuni dosa kalau bukan Allah? Kalau kemudian orang itu kembali kepada Allah, minta ampunan kepada Allah dan tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Ada penyesalan dalam dirinya dan tidak mengulangi lagi perbuatan itu, maka Allah akan memaafkan orang seperti itu. Maka orang-orang yang mempunyai kesalahan-kesalahan dan dosa itu kembali kepada Allah. Ditambah lagi dengan mengisi hidupnya dalam kebaikan-kebaikan dan kebaikan. Mereka itulah Allah akan siapkan ampunan dan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mereka akan berada dalamnya kekal abadi dan itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal. Nah, sekalian, ayat-ayat ini menjadikan satu pelajaran buat kita bahwa jangan pernah surut dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Dan jangan pernah merasa putus asa ketika kita terjerumus dalam satu dosa dan satu kesalahan untuk cepat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala karena itu adalah jalan yang terbaik. Bukan kemudian merasa dirinya sudah kotor, kemudian terus berlanjut dalam kekotorannya sehingga kemudian mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kita berharap kita berusaha untuk selalu menyadari yang namanya manusia tidak ada yang sempurna kecuali utusan Allah SWT. Kita manusia ini penuh dengan dosa dan salah. Bahkan Rasulullah mengatakan kalau manusia-manusia ini tidak berbuat dosa dan tidak berbuat kesalahan, Allah akan ganti dengan kaum yang lainnya yang berbuat dosa, berbuat kesalahan, tapi kemudian dia minta ampun kepada Allah dan menyadari atas kesalahannya itu untuk memperbaikinya dengan kebaikan-kebaikan. Nah, karena itu pendengar Dr. rahimakumullah, usaha untuk mencapai kemuliaan jiwa dengan melakukan amal-amal saleh diridai oleh Allah itu penuh dengan tantangan, penuh dengan rintangan. Jangan dianggap itu Anda berhadapan dengan bunga-bunga yang bertabur. Subhanallah, Anda akan menghadapi duri-duri, bahkan mungkin ranjau-ranjau yang siap sewaktu-waktu meledakkan Anda. Karena itu, hati-hati ketika melangkah. Itulah yang dinasihatkan apa nih eh, uh, oleh seorang sahabat Nabi namanya Kaab supaya anda dalam perjalanan yang di jalan itu ada banyak anak dan duri anda akan berjalan dengan penuh hati-hati untuk tidak terkena duri itu makanya kita pun dalam hidup punya harus berhati-hati jangan sampai kita terjerumus oleh hawa nafsu kita oleh pengaruh setan-setan jalan manusia dan kemudian yang selalu kita ingat bagaimana mencari ridha Allah dengan penuh semangat Sebab kata Rasulullah SAW, Inna likulli amalin syarrah, wa likulli syarratin fatrah. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad hudiya. Wa man kanat eh, fatratuhu ila ghairi dhalika faqad halak. Rasulullah menyebutkan, setiap amalan manusia, itu ada saatnya. Nah, satu saat dia akan naik semangat itu kan. Satu saat akan menurun. Itulah namanya futur. Hmm. Nah, pada saat terjadi futur, penurunan semangat itu, maka jangan lupa Anda harus selalu berada di atas sunnah. Dan untuk itu Anda akan selamat. Meskipun tidak memperbanyak gitu ya. Tapi tetap menjaga di atas sunnah. Jangan bergeser ke tempat lain. Ketika seseorang itu dalam keadaan dia down, dalam keadaan dia menurun. Kemudian meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. Maka itulah awal kehancuran orang itu. Nah, afiyah. Dan ini peringatan kepada kita sekalian agar jangan kemudian terbawa kepada arus yang salah. Karenanya untuk menghadapi sisa hidup ini dengan begitu banyak tantangannya dan termasuk akan banyak ujian-ujian yang Allah berikan kepada orang yang beriman itu untuk menunjukkan kesungguhan orang itu atau tidak. Asyadun nasi balaan al-anbiya thumma yalunahum thumma yalunahum. Rasul menyebutkan orang yang paling banyak ujiannya adalah para nabi. Ya, nggak ada nabi ongkang-ongkang itu. Yeah. Nabi penuh dengan ujian luar biasa. Itu mereka adalah contoh yang terbaik dalam menghadapi ujian itu. Dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketangguhan, dan penuh harapan daripada Allah SWT. Makanya akhir daripada perjalanan Nabi itu Allah menangkan mereka. Ya, bukan kemudian kayak film-film itu. Hmm. Ya, yang katanya menangnya di terakhir selalu lakonnya itu. <laughs> Dan polisi datangnya belakangan. <laughs> Bukan itu, tetapi ini satu kenyataan. Itulah kehidupan para nabi yang Allah tunjukkan kebenaran akan berada di tangan orang-orang yang bertakwa. Wal akibatu lil muttaqin. Karenanya Allah menyebutkan kepada Muhammad dan kepada kita semuanya. Wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا Dalam surat Al-Kahfi ayat 28 itu Allah menyatakan Muhammad, sabarlah kamu. Sabar-sabarlah dirimu bersama mereka yang menyeru kepada Tuhannya di waktu pagi dan sore. Mereka hanya berharap abani wajah Allah. maka jangan berpaling dari mereka hanya sebatas untuk mengendaki kehidupan dunia. Yang dunia ini menipu memang. Kayak fata morgana. Iya. Karena itu jangan engkau ikuti orang-orang yang meng, hatinya itu lalai kepada Allah. Subhanallah, orang itu kalau hatinya lalai kepada Allah, terus terus tahunya apa? Manggung di apa ini? Manggung di apa? Hmm. Di dangdutan ya? di orkesternya, di apa itu. Terus joget-joget lupa diri kepada Allah. Yeah melakukan perbuatan-perbuatan tercela, ya, menipu, korupsi, itu model-model orang lalai kepada Allah. Jangan engkau bersama dengan orang-orang yang lalai kepada Allah. Jangan ikuti orang-orang yang lalai kepada Allah seperti itu. Dan apa yang terjadi ketika orang itu lalai kepada Allah? Pasti perilakunya melampaui batas. Padahal dia mengatakan hamba Allah, tapi ternyata dia menjadi hamba syaitan. tapi dia menjadi hamba hawa nafsunya. Tetapi dia menjadi hamba dunia. Masalah asia makanya kita perlu untuk menyadari semua itu agar kembali ke jalan Allah dengan penuh semangat dan tanpa mengenal lelah. Dan menjaga keutuhan ini bukan suatu hal yang gampang. Ketika orang itu menyadari arti janji-janji Allah, maka dia akan apa berusaha untuk mencapai itu. Menarik sekali peristiwa Hantalah. Sahabat Nabi SAW. Hmm. Tahu-tahu dia mengatakan nafkah hantalah, hantalah munafik. Di depan Abu Bakar dia mengatakan hantalah munafik. Kata Abu Bakar, kenapa kamu ini ya hantalah? Kok kamu bilang munafik? Sekarang ini kan orang bisanya kan nuduh orang kamu munafik, si A itu munafik, tapi mengakui diri munafik hampir-hampir tidak kita dengarkan. Tapi Hamdalah mengakui dirinya, saya munafik, Hamdalah munafik. Akhirnya oleh Abu Bakar diajak kepada Rasulullah dan disampaikan apa yang disampaikan oleh Hamdalah. Kemudian Hamdalah mengatakan, "Nafaqah Hamdalah ya Rasulullah." Hamdalah menjadi munafik ya Rasulullah. "Wa madak? Kenapa kau mengatakan seperti itu?" "Ya Rasulullah, kalau aku berada denganmu, surga itu seperti aku raih. Neraka itu aku akan tinggalkan sama sekali." Semangat untuk beribadah itu meningkat dan selalu ingat kepada Allah. Tetapi manakala kami keluar dari tempat pengajianmu ya Rasulullah. Kami berkumpul dengan istri kami, dengan anak kami. Terjun dalam usaha-usaha kami, bisnis kami, dunia kami. Apa yang kami rasakan bersamamu, tidak kami rasakan itu semua ya Rasulullah. Munafik Handalah ya Rasulullah. Hmm. Subhanallah, ini pengakuan jujur dari Handalah. Yang kemudian Rasul mengatakan, Wahai Handalah, kalau kamu jaga keimanan kamu, seperti mana kamu selalu bersama bersama aku, kamu akan dijabat tangannya oleh malaikat. Tetapi namanya hati sa'a sa'a. Ya? Kalau kamu menjaga keimananmu, sebagaimana kamu bersama aku, maka kamu akan dijabat tangannya oleh malaikat. Dikasih selamat oleh malaikat. Subhanallah. Ya. Cuma namanya kalbu manusia kadang perlu ibadah dalam arti serius, kadang perlu untuk apa? di apa, eh, rekreasikan. Ya, di, eh, Yang penting jangan ke arah maksiat. Ya. Jangan kemudian mengotori diri dengan perbuatan-perbuatan tercela yang itu justru mengotori hati kita, mengotori jiwa kita dan menjadikan dosa-dosa yang bertumpuk seperti itu. Nasallahu afiyah, semoga kita diberikan Allah kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Ya. Saatnya kami undang Anda rekan dakta, silakan bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan Anda dari tema yang kita bahas, Anda bisa bergabung di layanan telepon ataupun layanan SMS kami 0815-11-107-107. Baik, kita sapa penelpon pertama. Assalamualaikum, Dakta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dengan Ibu siapa? Mohon maaf, Ibu. Ya? Dengan Ibu siapa di mana? Saya Ibu Salma mm -hmm. di Cibubur. Cibubur. Silahkan Ibu Salma. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Kata ibu. Ah, ya, saya punya masalah Pak Ustadz. yeah, iya, Uh, gini, saya kenapa selalu dihanti ketakutan, kecemasan, kegelisahan. Padahal saya selama ini selalu berusaha mendekatkan diri pada Allah. Apa hal ini semua dikarenakan oleh perbuatan dosa saya yang besar yang sudah lalu Pak Ustadz? yeah. Tolong uh, Pak Ustadz memberi solusinya untuk saya Pak Ustaz. Ya. Baik, itu saja Ibu. Iya, itu aja Pak Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Sama -sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fiik eh, Ibu yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Allah SWT eh, bahwa manusia seperti tadi yang saya sampaikan tidak ada yang sempurna kecuali Nabi Muhammad SAW yang menjadi utusan Allah itu. Sementara kita ini tidak akan pernah luput daripada salah dan dosa. Dan kita Rasulullah menyatakan, Kullu bani Adam khata'un. Kullu bani Adam khata' wa kullu khata'in wa kullu khata'ina tawabun. Ya, e, setiap manusia pasti berbuat salah. Tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang menyadari kesalahannya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa ibu merasa cemas, gelisah, ketakutan. Ini sebenarnya sumbernya dari setan. Yeah. Yang bisa jadi setan itu karena merasa sedih hmm. ditinggal oleh ibu. Yeah. Yang selama ini mendampingi ibu, menggoda ibu. Tapi kemudian ibu sekarang menyadari atas semua kesalahan itu dan kembali kepada Allah SWT maka setan akan terus berusaha untuk menumbuhkan rasa sedih, rasa apa ketakutan, kekhawatiran dalam hidup itu. Asyaitan ya'idukum al-faqr wal fahsya. Wallahu ya'idukum wallahu ya'idukum ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Setan itu bukan hanya sebatas menakut-nakuti dan segala macam, bahkan membuat kita takut untuk apa ini eh, jatuh miskin. Yeah. Ya e, menjanjikan kita untuk justru mendorong ke arah yang apa, yang bejat dan seterusnya. Makanya langkah ibu sudah betul. Ibu bertobat kepada Allah, memperbanyak ibadah. Tetapi keraguan itu masih tetap ada. Dan ini yang harus ibu lawan. Dengan apa kita melawan itu? Pertama, dengan keyakinan bahwa ibu dengan taubatnya itu diterima oleh Allah. Yang dengan tiga hal. Pertama, menyesal atas yang sudah terjadi dulu, Bu. Kedua, meninggalkan perbuatan itu, Bu. Mm-hmm. Yang ketiga, jangan mengulangi lagi. Kalau tiga indikasi itu yang berkaitan hak Allah sudah kita tunaikan, yakini bahwa taubat ibu sudah benar. Dan tidak perlu resah lagi. Yang tinggal bagaimana mengisi sisa waktu hidup ini dalam ketaatan-ketaatan kepada Allah. Itu yang pertama. Jadi yang pertama meyakini bahwa ibu telah kembali kepada Allah dan Allah pasti mengampuni dosa ibu. Yang kedua, mengisi hidup atau sisa waktu ibu ini untuk kebaikan, kebaikan, dan kebaikan. Yeah. Kemudian yang ketiga, melemahkan semua pengaruh setan. Dengan ibu selalu berwudhu. Usahakan selalu berwudhu. Hmm. Kemudian yang kedua, usahakan apa ini e, banyak membaca Al-Quran, banyak istighfar, berzikir kepada Allah. Itu terus ditingkatkan. Nah ini upaya untuk mengusir setan itu. Dengar adzan cepat salat. Ada kesempatan Allah baca Quran. Meskipun ibu kemudian ada kegiatan-kegiatan, lakukan kegiatan itu. Ya, karena kalau ibu kosong, jangan sampai kemudian bengong. Harus diisi dengan kegiatan untuk kepentingan akhirat atau kepentingan duniawi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ibu berdoa kepada Allah. Yeah. Nah di antara doanya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah aku berlindung kepadamu dari rasa sedih dan cemas ini. Hmm. Nah ibu doa kepada Allah. Meskipun dalam bahasa Indonesia nggak ada masalah. Yeah. Nah dengan langkah-langkah itu semoga ibu dapat terhindarkan dari pengaruh rasa takut, pengaruh apa kegelisahan dan tadi itu. Hmm. Allahu alam. Baik. Begitu Ibu Salma di Cibubur dan mari kita saparkan yang lain. Assalamualaikum Dakta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Dwi. Iya. Kabar sehat Ibu. Alhamdulillah. Masih, masih di ya. Gria Persada Ibu? Ya, masih rumahnya di sana. Mau kemana lagi? Baik, silakan <laughs> Ibu sama ah, Ustaz ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, iya, Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Mm -mm. Gini hmm. saya iya. langsung mau tanya ya Pak ya. Iya. Gini Pak, eh, mengingat uh, apa ya kita tuh kan uh, tentang efisien waktu ya Pak supaya kita tuh mempergunakan waktu seefisien mungkin hmm. sehingga kita selalu tetap istiqomah hmm. kona'at tawadu kadang-kadang iman kita itu kan naik turun ya Pak yeah. tapi seiring sejalan dengan keadaan sekarang tuh globalisasi ya Hmm. baik globalisasi lingkungan, eh, faktor-faktor luar maupun dalam maupun dalam kehidupan sehari-hari. Terutama contohnya untuk ibu rumah tangga tuh ya kebutuhan selalu meningkat, sedangkan eh, apa namanya orang yang kecil semakin di bawah, yang atas semakin melambung gitu. Nah, gimana caranya kita tuh mengsinkronkan ya Pak antara waktu dengan uh, supaya kita selalu ya itu tadi istiqomah kata baru dengan keadaan lingkungan yang kita hadapi sekarang ini. Mhm. Seolah-olah sekarang tuh kan gejolak uh, hampir sam bareng bebarengan ya Pak untuk hmm. untuk ke depan kehidupan kita tuh bagaimana nantinya ke anak-anak kita ya. Hmm, saya ingin yeah. jadi untuk untuk rumah tangga maupun lingkungan tuh bisa seimbang lah setidaknya menuju ke ke jalan yang diridhoi Allah yang selalu jalan lurus yang diridhoi hmm. dan tetap iya karena berdua iya karena sain itu Baik, tadi. Ah, sekian aja ya, Pak Ustadz ya, ya tolong penjelasannya jazakumullah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang diharapkan oleh Ibu Du ini bagaimana menjaga keseimbangan hmm. duniawi dan ukhrawi. Sehingga itulah yang disebut dengan istiqomah. Iya. Tantangannya adalah globalisasi. Ibu yang dirahmati oleh Allah, bahwa manusia itu kebutuhan yang paling dasar dalam dirinya apa, Bu? Ibu tahu kan, dalam agama itu namanya fitrah dalam bahasa Inggris namanya insting. Dalam bahasa Indonesia namanya naluri. Naluri manusia itu ada tiga, Bu. Dia butuh agama, dia butuh hidup, dan dia butuh lawan jenis. Itu naluri manusia. Makanya kalau kemudian orang itu dibalik kebutuhan hidup duluan, kemudian dia kebutuhan lawan jenis nomor dua, agama nomor tiga, hmm. pasti akan terbalik hidupnya orang seperti itu. Jadi kalau ibu mau kembali kepada jalan yang benar, agama harus nomor satu. Iya. Nah agama inilah yang harus kemudian didalami dalam bentuk dua hal, ilmu dan amal. Ibu gali terus ilmu jin ini, kemudian diamalkan, digali, diamalkan. Apa yang bisa difahami dari ilmu itu diamalkan. Bapaknya 10 Muharram besok ini adalah merupakan apa eh, hari yang disunahkan oleh Rasulullah. Sehingga mengampuni dosa setahun. Hmm. Nah, itu kita tahu harus kita amalkan. Ya, sesuai dengan kemampuan kita. Nah, e, begitu pula yang lainnya. Istiqomah itu artinya ibu berilmu dan beramal. Yeah. Itu aja. Nah, sementara dalam hal yang kedua, menuntut hidup, itu harus diarahkan sesuai dengan agama. Bahwa kemudian cara hidupnya harus benar. Seorang istri bagaimana dia pertama dalam rumah tangganya, menghormati suaminya, mendidik anaknya sesuai dengan ketentuan Allah. Seorang ibu kemudian menunjukkan perilakunya sesuai dengan ketentuan Allah, sesuai dengan ketentuan agama. Dalam bermasyarakat pun seperti itu. Jadi agama harus mengarahkan kebutuhan hidup itu. Sehingga jangan pernah kita makan haram. Jangan kita pernah kita mendalimi orang. Nah itu semua yang bikin orang resah itu. Makan haram, mendalimi orang, merugikan apa pihak-pihak lain. Itu yang bikin resah itu. Jadi, kalau kita benar dalam hidupnya, sesuai dengan ketentuan agama, akan tenang hidup ini Kemudian ketiga, berkaitan dengan lawan jenis. Hubungan laki perempuan harus dilakukan dengan dengan apa pernikahan. Kalau nggak mampu nikah ya puasa. Nah kalau sudah terbangun hubungan suami istri, bagaimana itu dirawat, dijaga sesuai dengan ketentuan Allah hak suami, hak istri masing-masing ditunaikan. Masing-masing menghargai, masing-masing menyayangi satu sama lain. Maka jika kehidupan ini diarahkan dalam tiga poin ini, Bu, dan manusia tidak lebih daripada itu. Makanya agama harus mengarahkan hidup, harus mengarahkan hubungan suami istri. Dengan cara itu, apapun pengaruh globalisasi, pengaruh tetek bunga itu, sebenarnya sama, Bu. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan ya'ibuna zamanana wal aibu fina wa ma li zamani aibun siwana. Orang mengatakan ini zaman edan. Zamannya udah gila-gilaan. Bukan zamannya, bu zamannya sama. Siang juga dulu siang, malam juga dulu malam. Yang berbeda adalah akselerasi kehidupan manusia berdasarkan inovasi, berdasarkan apa ini eh, eksperimen mereka dan macam-macam itu menumbuhkan fasilitas-fasilitas hidup yang macam-macam dan akibatnya itu digunakan kepada kebatilan, kalau macam-macam bentuk maksiat. Itu yang kemudian melalui budaya, melalui pendidikan, melalui apa mas media dan sebagainya merusak tatanan banyak orang yang tidak mempunyai dasar-dasar agama yang cukup. Kalau dasar agamanya cukup, dia akan menghalau semua itu dengan keimanannya. Kembali, ibu yang mudah-mudahan rahmat dari Allah, makanya jangan lupa din harus tanamkan kepada anak-anak kita, keluarga kita, ya, suami, istri kita, supaya dengan itu mengarahkan hidupnya sesuai dengan ketentuan agama dan dalam rumah tangganya pun dibangun di atas dasar agama itu. Semoga dengan cara itu kita dapat mengefisiensi waktu kita betul-betul dalam ketaatan kepada Allah SWT. Wallahu a'lam. Ya, baik. Kemudian kita langsung sapa kembali rekan yang lain. Dokter, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana Bapak? Ahmad Harapan Indah. Pak Ahmad, silakan Pak Ahmad. Ini mau tanya Pak. Ini iya, Pak Ahmad. Ada, ada hadis yang bunyinya. Iman itu akan kembali ke Madinah. Seperti ular yang kembali ke lubangnya itu benar. Maksudnya apa itu? Iya. Yeah. Itu aja tadi. Ya, baik Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi Iya, memang ada hadis yang sahih Rasul mengatakan innal iman la yaz'aru hmm. ilal ila al-madinati kama al hayatu ila hujriha. Bahwa iman itu akan kembali ke Madinah sebagaimana ular kembali kepada apa? Eh, liangnya. Hmm. Bahwa Islam itu berkembang setelah Rasulullah membangun Madinah. Dan kemudian perjalanan Islam itu begitu hebatnya sampai mencapai wilayah barat dan timur. Sampai ke Tiongkok, sampai ke daerah apa ini Sisilia, Prancis Selatan, sampai ke wilayah Azerbaijan, Armenia, wilayah Rusia, sampai ke wilayah India dan Indonesia dan seterusnya. Namun perkembangan Islam di awal itu ditandai dengan kemurnian Islam yang muncul dari Madinah. Sehingga kemudian dari Madinah lah apa ini menyebarnya Al-Qur'an. Dari Madinahnya, dari Madinah lah menyebarnya sunnah-sunnah Rasulullah. Ketika wilayah-wilayah yang kemudian ditaklukkan oleh umat Islam masa itu, yang kebanyakan mereka dibawa jajahan Romawi atau Parsi. Pengaruh-pengaruh Romawi dan Parsi begitu dahsyatnya, terutama wilayah Irak. Sehingga dominasi di Irak itu lebih cenderung menggunakan akal daripada menggunakan dalil. Ya. Makanya Imam Malik rahimahullah mengatakan dulu uh, apa ini uh, kata Imam Malik hadis yang keluar dari Madinah itu sumber dari apa? Apa riwayat Nabi? Hadis keluar dari Madinah itu satu jengkal, nyampe di Irak sudah jadi satu hasta begitu. Nah, ini semua terjadi satu pergeseran pergeseran pemahaman, pergeseran nilai, pergeseran uh, dalam praktek agama terjadi suatu apa perilaku-perilaku yang menambah bid'ah dan seterusnya itu. Nah, kalau ingin sadar kembali, kalau kemudian ingin apa ini merujuk kembali kepada kebenaran Islam, maka harus kembali kepada sumber Madinah. Makanya Madinah itu dikenal dengan Madrasatul Athar Madinah dikenal dengan Madrasatul Asar yaitu sumber riwayat-riwayat yang muncul dari Nabi yang disampaikan oleh para sahabat dan dicatat oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan ulama-ulama setelahnya. Nah, sementara yang lainnya itu lebih cenderung dicampuri oleh apa? Oleh pemikiran, oleh budaya, oleh macam-macam itu. Makanya kalau kita ini ingin kembali kepada keimanan yang benar, harus merujuk ke Madinah. Yaitu Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di sana terdapat sumber-sumber kebenaran yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan karenanya di sanalah tempat kita menggali kebenaran itu. Allah ya. alam. Satu pertanyaan SMS Ustaz uh, minta dijelaskan tentang uh, eh, adinu anasiha Ya. Hadis ter tersebut terutama hadis ter terutama kalimat tentang uh, nasihat kepada Allah gitu Ustaz. Ya eh, ada itu berbunyi adil nasihat liman ya Rasulullah agama itu nasihat kemudian dikatakan kepada siapa ya Rasulullah lillahi wali rasulihi wali kitabihi wali aimatil muslimina wa amatihim hmm. hadis itu menjelaskan yaitu untuk Allah untuk Rasulnya, untuk kitabnya, dan untuk pemimpin-pemimpin umat Islam dan masyarakatnya. Hmm. Nah, kalau dikatakan nasihat untuk Allah, artinya bahwa ajaran-ajaran yang Allah telah tetapkan dalam Islam ini harus kita bawa secara utuh kepada umat manusia dalam eh, dengan cara dakwah, dengan cara mengajarkan, dengan cara menyampaikan, dengan cara mengamalkan. Yang kita lakukan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu taala. Arahnya dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu taala. Jadi nasihat untuk Allah yang berarti niat kita melakukan nasihat itu kita lakukan karena Allah. Yang kedua, nasihat itu dilakukan dalam koridor yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lakukan itu berarti kita menasihatkan untuk Allah. Bukan berarti kita menasihati Allah, bukan. Yeah. Jadi fahami seperti itu. Yeah. Jadi kita memberikan nasihat sesuai dengan apa ini uh, ketentuan Allah dalam rangka mencari ridha Allah begitu. Allah alam. Baik. Ya rekan-rekan eh, kami akan jeda terlebih dahulu tentunya bagi Anda yang masih memiliki pertanyaan Anda bisa bergabung bersama kami di layanan telepon ataupun di layanan SMS 0815 11 107 107 kita sapa nampaknya satu lagi ustadz sebelum kita jeda. Dakar, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi Iya, dari ganis Rawalumbu, Mas. Baik, Ibu. Ya. ganis ya, silakan ya. Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Iya, Bu. Iya, uh, ada beberapa pertanyaan nih Ustaz. Iya. Iya. Tadi di awal disinggung tentang Ahmadiyah ya Ustaz. Iya. Bahkan sekarang sudah ditetapkan oleh Depak kalau tadi saya nggak salah dengar uh, bahwa itu tidak sesat gitu ya Ustaz. Hmm. Nah, kalau sudah begini, kira-kira apa implikasinya terhadap umat Islam? Itu satu. Nah, yang pertanyaan berikutnya, apa sih atau mana yang paling berbahaya antara pemurtadan dengan eh, aliran-aliran uh, sesat ini? Karena keduanya kayaknya berlomba-lomba untuk uh, mempengaruhi umat Islam itu. Yeah. Dan kira-kira uh, bagaimana mengantisipasi secara efektif ya terhadap mereka itu? Itu saja iya. ya, Ustaz, terima kasih. Baik Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada dua oh. menit nih Ustaz. Bagus sekali ini pertanyaannya. Ya, eh, pertama Ahmadiyah itu bukan cuma sesat, sekali lagi saya ingatkan dia kufur. Hmm. Maka seruan Ahmadiyah kepada umat Islam untuk mengikuti Ahmadiyah berarti itu mengarah kepada pemurtadan. Mengarah kepada kemurtadan. Tetapi kalau aliran sesat itu berarti dia bagian daripada umat Islam yang mengandung kesalahan di dalam masalah akidah. Dan dia menirukan orang terhadap akidah yang salah itu. Seperti umpamanya Syiah. Syiah itu akidahnya sesat. Kalau kita diajarkan oleh Rasulullah berdasarkan Al-Quran itu ada enam rukun iman, dia cuma lima rukun imannya, ngarang sendiri. Mu'tazilah pun seperti itu. Maka mereka ini kategori aliran sesat dalam Islam bukan kategori kufur sampai terbukti kekufurannya kalau dia mengingkari Al-Quran, mengingkari Nabi, mengingkari yang hari kiamat dan seterusnya, mengingkari keimanan itu, dia bisa kufur. Tapi yang ada adalah dia menyimpangkan keimanan yang ada telah tetapkan Rasulullah dengan keimanan mereka yang ngarang sendiri itu. Inilah kesesatan. Nah kalau kesesatan dia masih muslim. Maka implikasi yang terjadi adalah dia akan berada dalam kesalahan dan kesalahan. Kalau dia tersesat jalan seperti itu. Nah, sementara mereka yang kufur seperti Nasoro, seperti apa ini, Hindu, Buddha, termasuk Ahmadiyah ini, dia mengajarkan kekufuran. Karena meyakini ada Nabi Sallallahu Muhammad SAW, itulah kufur. Maka kemudian seruan Ahmadiyah kepada umat Islam untuk mengikuti Ahmadiyah itu berarti pemurtadan, bukan penyesatan. Makanya saya mengatakan tanggung jawab mereka yang berbicara tadi itu di Departemen Agama di depan Allah sangat besar sekali karena mereka bukan hanya menyesatkan tetapi mereka mendorong kepada pemurtadat itu sendiri dan mereka dalam bahaya besar tetapi kita tentunya tidak boleh mengikuti seruan yang keliru seperti itu sebab la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah apa yang serukan itulah kemaksiatan kepada Allah karena membela satu kebatilan. Pada Allah katakan, "Laqad al-haq wa al batil, innal batil kana zahuqa." Telah jelas mana hak, mana yang batil. Batil pasti akan tumbang. Tinggal tunggu saatnya saja. Hanya kemudian kita umat Islam dan para tokoh umat Islam harus memperingatkan umatnya untuk tidak terjerumus kepada kelompok Ahmadiyah yang memurtadkan sekian banyak orang itu dan mereka sudah punya 300 cabang di seluruh Indonesia atau mungkin lebih. Dan ketika saya masuk ke tempat kelompok Ahmadiyah ini pada saat datang apa ini khalifahnya itu, saya melihat puluhan ribu umat Islam di sana itu. Luar biasa. Kilo-kilo itu mobil berderet itu. Pengikut-pengikut Ahmadiyah ini di apa? Di kampus Mubarak yang ada di Bogor itu Parang itu. Ini menunjukkan betapa banyak orang yang terbawa kepada kemurtadannya Ahmadiyah itu. Makanya saya tidak mengatakan itu sebagai satu kesesatan, tapi satu kekufuran yang kemudian itu dibela oleh Departemen Agama dan ini adalah merupakan suatu pertanda buruk yang terjadi dalam Departemen Agama itu. Ya. Kalau memang model begitu, saya setuju Departemen Agama itu dibubarkan saja. Ya. Karena itu akan merugikan umat Islam yang mereka adalah mayoritas di negara kita ini. Wallahu a'lam. Kita sabarkan yang bergabung di layanan SMS ada Pak Asadi yang menanyakan Ustadz, Ana ingin hijrah ke lingkungan yang lebih islami dari tempat usaha Ana saat ini. Namun Ustadz Ana selalu menasihati agar tidak pindah karena tidak ada yang berdakwah di tempat tersebut. Namun jika pun Ana bertahan, Ana mulai terpengaruh dengan lingkungan yang kurang islami saat ini. Ustaz. Iya. Eh, sebelum saya jawab ini, saya perlu menambah apa tadi dipertanyakan oleh Ibu Ganis iya. tentang antisipasi efektif uh, dari semua gelombang aliran aliran sesat dan kufur yang sedang terjadi di Indonesia ini karena begitu derasnya makanya kalau kita tidak mampu berenang itu akan tenggelam bersama derasnya arus itu hmm. makanya kita harus mengajarkan masyarakat kita untuk pandai berenang berenang dari semua uh, kerusakan yang ditimbulkan dari adanya aliran dan kelompok-kelompok yang uh, membawa kesatuan itu. Uh, kita tahu Rasulullah SAW menyebutkan bahwa yahmilu hadzal ilma min kulli khalfin udulu yunfuna anhu tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Rasulullah menyebutkan yang akan selalu membawa agama ini adalah mereka eh, orang-orang uh, berilmu yang mempunyai sikap adil. Sikap adil ini artinya uh, dia memahami Islam secara benar dan mempraktekannya secara konsekuen kemudian tidak melakukan bid'ah dan kebohongan e, di depan publik. Yang kemudian apa yang dilakukan oleh ulama yang seperti ini membongkar habis terhadap kesesatan-kesesatan yang terjadi disebabkan karena kebodohan atau eh, disebabkan karena apa ekstremitas ya, hulu atau disebabkan karena apa pemikiran-pemikiran menyimpang hmm. karena faktor hawa nafsu atau karena kebodohan-kebodohan jadi ini tiga sumber kesesatan itu. Apa ekstremitas, kelebihan. Yang kedua adalah menggunakan akal yang berlebihan sehingga kemudian e, apa? e, eh, mengotak-atik dengan akalnya itu dan kemudian e, merusak ketentuan agama. Dan yang ketiga adalah karena faktor kebodohan. Ini tiga sumber yang harus dibongkar tentang adanya penyimpangan-penyimpangan di kalangan umat ini. Ya sudah dalam bentuk apa model-model bendera-bendera, nama-nama, hmm yang begitu banyak di tempat kita itu dan masa kita harus di apa ini dipinterkan untuk itu supaya mereka bisa mengetahui indikasi kejahatan dan kerusakan mereka. Dan alhamdulillah LPPI termasuk uh, salah satu pihak yang uh, membongkar semua itu meskipun untuk skop Indonesia tentunya LPPI itu akan sangat uh, apa ini minim sekali. Yeah. Ya iya, dan saya sebagai salah seorang staf ahli di LPPI yang melihat langsung betapa besarnya pengaruh kerusakan yang ditimbulkan oleh kesehatan ini bukan hanya menimpa orang-orang awam dalam arti orang-orang yang uh, tidak berpendidikan termasuk mereka yang banyak berpendidikan apakah itu di kalangan akademisi seperti profesor, doktor dan yang lainnya apalagi masyarakat masyarakat umum yang memang dasar agamanya itu lemah. Nah, karena itu eh, pengajian-pengajian yang kemudian Eh, mengungkap atas kerusakan dan kebejatan alam ansar itu akan dapat membendung ya semua langkah itu. Sehingga karenanya semua uh, ulama, ustadz, para dai harus turun tangan hmm. untuk membongkar semua itu sebab di uh, kalau saja Departemen Agama sudah tidak lagi mengetahui mana standar kebenaran bahkan kemudian amati yang begitu mengandung kekufuran itu dibela begitu hebat maka indikasi berarti umat Islam sendiri harus turun tangan untuk kemudian menyelamatkan umatnya agar tidak terbawa kepada arus yang keliru seperti itu. Apakah itu lewat radio seperti ini atau lewat mas-mas media lainnya, apa ini berlutin, brosur dan sebagainya, termasuk buku-buku, ya itu semua akan memberikan pencerahan dan penyadaran kepada masyarakat kita untuk tidak terjerumus ke dalam kelompok aliran yang menyimpang itu. Dan itu resikonya sangat tinggi sekali. Sebab apa yang terjadi? قل هل نبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون yahsunu Jadi hakikatnya mereka itu seperti banyak beramal, begitu yakinnya dengan amalnya, hmm. begitu bangganya dengan kelompoknya, bahkan mereka berada pada aliran sesat. Sehingga ternyata kata Allah, mereka ini adalah orang-orang yang sia-sia amalnya. Karena memang tidak didasarkan di atas kebenaran tetapi dibangun di atas kebatilan itu. Nah, ada pun kemudian pertanyaan yang tadi eh, disampaikan lewat SMS yeah. berkaitan hijrah kepada lingkungan Islami dan masih di, eh, diharapkan oleh sebagian orang untuk tetap di tempat itu, yang terpenting Allah katakan "Ku anfusakum wa ahlikum nara. Hmm. Jadi eh, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi penyelamatan yang pertama sebelum menyelamatkan orang lain adalah penyelamatan terhadap diri dan keluarga dulu. Kalau kemudian Anda sudah merasa Anda sudah mulai terpengaruh, keluarga Anda sudah mulai terpengaruh, maka segera Anda harus mencari tempat yang lebih baik, yang lebih islami untuk menyelamatkan diri dan anak Anda. Hmm. Karenanya Rasulullah betul menyebutkan al-mu'min alladhi yukhalitun nas khairum min al-mu'min alladhi la yukhalitun nas. Orang mukmin yang bergaul dengan masyarakat itu lebih baik daripada orang mukmin yang tidak bergaul. Tetapi pergaulan yang tidak membawa kepada efek negatif. Tapi kalau pergaulan itu sudah membawa kepada efek negatif, artinya itu sudah merugikan Anda dan keluarga Anda. Maka sebaiknya Anda menyelamatkan diri berpindah kepada tempat lain yang lebih Islam, yang lebih menyelamatkan eh, keimanan Anda. Karena yang paling mahal dalam hidup ini adalah keselamatan iman. Kalau kemudian iman ini sudah terganggu, maka akan terganggulah seluruh aktivitas hidup kita yang akan melenceng daripada ketentuan keimanan ini. Karenanya eh, semua pertimbangan itu harus didasarkan kepada keselamatan Anda, menjaga keimanan Anda. Wallahu a'lam. Baik. Kita kembali menyabarkan yang bergabung di layanan telepon. Dakta, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana Bapak? Dengan Purwanto di Regasi, Baik, Pak Purwanto silakan. Assalamualaikum Ustaz Sarif. Waalaikumsalam, iya, Pak Purwanto uh, ada ayat yang menyatakan apabila suatu kaum sudah tidak peduli lagi dengan Allah akan digantikan kaum yang lebih cinta dan lebih sayang pada Allah. Mas, pertanyaan saya, kapan hal itu akan terjadi dan dari mana kaum yang akan menggantikan kaum yang tidak cinta lagi dengan Allah itu? Hmm. Yang selanjutnya ada suat, seseorang yang benci dengan pengurus masjid, dia tidak mau melakukan sholat di masjid itu lagi. Nah, pertanyaannya bagaimana menyadarkan dia ini caranya supaya dia mau berjamaah lagi. Sukron, ya. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, barangkali ayat yang dimaksud apa ini oleh eh, Pak Purwanto itu ada dalam surat Al-Maidah, Pak. Mm-hmm. Surat Al-Maidah ayat 54 Allah katakan a'udzu minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم تلائم ذلك فضل الله yu'tihi من يشاء والله واسع عليم وهي orang-orang beriman siapa yang murtad dari kalian dari agamanya maka Allah akan mendatangkan dengan kaum yang lain di mana Allah mencintai mereka, mereka pun cinta kepada Allah. Mereka rendah diri di hadapan kaum mukminin, tetapi kemudian tegas kepada kaum kafirin dan mereka selalu berjihad di jalan Allah, tidak pernah takut dengan celaan orang yang mencela. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada orang yang dikendaki dan Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Nah, penjelasan daripada ayat ini Pak Perwanta kalau ditanyakan kapan, mm -hmm. saya nggak bisa jawab. Karena itu hak prerogatif Allah SWT. Tetapi yang penting, jangan kita termasuk dari kelompok yang mau diganti. Ya. Kalau penggantinya itu siapa, itu urusan Allah. Tetapi jangan kita termasuk dari kelompok yang diganti. Nah, ya. Karena bersikap apa ini e, melakukan satu kemurtadan ini. Karenanya seluruh arah yang mengarah kepada kemurtadan harus kita tutup. Sebab hukum murtad di dalam kehidupan eh, apa nih wilayah hukum Islam itu hukumnya bunuh. Yeah. Murtadnya dibunuh. Hmm. Itu dalam hukum Islam. Tapi karena kita tidak menjalankan hukum Islam dan dalam demokrasi tidak dikenal hukum murtad itu. Hmm. Orang boleh saja pindah-pindah agama menurut ketentuan demokrasi itu. Nah, karenanya kita melihat e, kemurtadan ini adalah merupakan satu perbuatan yang paling buruk setelah kemusyrikan. Ya, dan dia termasuk kategori kemusyrikan kalau kemudian udah murtad musyrik lagi kan? Iya. Yeah. Nah, karenanya uh, apa ini eh, la yahillu damu muslimin. Kata Salam la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihdatsalats. Tidak tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan tiga hal. An-nafsu bin nafsi, kalau dia membunuh harus dibunuh. Setelah terbukti ya. Kemudian as saibuzani orang yang sudah berkeluarga tetapi berzina, maka harus dirajam. Yang ketiga adalah at-tarikul dini al-mufarik lil jamaah. Orang yang meninggalkan agamanya karena murtad dia, meninggalkan jamaah kaum muslimin, maka orang itu harus dibunuh dalam hukum Islam. Tetapi yang terpenting sekarang, kalau seandainya tidak terjadi hukum di, di dunia, maka akan terjadi hukum di akhirat sebelum orang itu kemudian apa ini e, kalau kemudian orang itu tidak tidak bertaubat pada waktu apa e, meninggalnya itu. Nah, karenanya uh, di dalam sejarah umat Islam, dalam kehidupan Islam di awal dulu, ada orang yang murtad tapi kembali kepada Islam. Ada yang tidak murtad, yang apa yang uh, yang apa? Yang murtad tapi tidak kembali kepada Islam, mereka lah yang dihukumi hukum bunuh sampai dia itu bertobat betul. Kalau nggak bertobat, dia akan dihukum seperti itu. Kalau tidak terjadi di dunia, Allah akan dihitung nanti di, di akhirat. Makanya jangan kita menjadi orang yang apa yang murtad karenanya itu akan menjadikan sebab digantinya orang itu dengan kaum yang lainnya. Eh, berkaitan dengan eh, seorang jamaah yang benci kepada pengurus masjid, ini berarti faktor personal. Iya. Ya, faktor personal. Nah, faktor personal ini harus dihilangkan berdasarkan uh, permasalahan uh, personal tadi itu. Yang terbaik adalah Pak Purwanto, uh, Bapak uh, melihat siapa yang dibenci dari pengurus itu? Bukan pengurus semuanya kan pasti. Yeah. Ada salah seorang yang dibenci atau sekian orang yang dibenci. Nah kemudian dicoba didamaikan dengan orang yang kemudian membenci itu. Kemudian dicek apa sebab kebenciannya. Apakah ada dasar yang dibenarkan atau tidak. Dan islah itu adalah jalan yang terbaik untuk mendamaikan sesama kaum muslimin. Sebab Rasulullah SAW menyebutkan la yahillu. Tidak halal. Ya, seorang muslim yang tidak menegur saudaranya lebih daripada tiga hari. Ya. La yahlul li muslimin an yahjur akhahu akhahu fawqa salat ayam. Tidak boleh seorang muslim meninggalkan atau tidak menegur saudaranya lebih daripada tiga hari. Ya, makanya ini perlu diupayakan Pak Purwanto untuk bisa uh, didamaikan dan supaya dia kembali ke masjid. Kemudian yang penting, jangan Anda ke masjid karena manusia. Hmm. Yeah. Kalau seseorang itu ikhlas karena Allah, benci dengan pengurusnya atau tidak benci dengan pengurusnya, dia tetap ke masjid. Hmm. Ya, saya bahkan pernah diusir dari satu masjid. Ya, yeah. bukan diusir dalam arti nggak boleh sholat, hmm. diturunkan dari pengaji dari apa dari mimbar. Tidak apa-apa, saya nggak sakit hati. Tapi yang penting jangan kamu halangi saya datang ke masjid. Saya datang ke masjid itu. Subhanallah lama-lama mereka lunak dan justru bertanya akhirnya justru orang yang membenci saya itu terus dari masjid itu dengan sendirinya dia meninggalkan jadi itu Baik. suatu pengalaman karenanya kita jangan kemudian karena manusia makanya benci atau tidak benci tetap saja harus ke masjid Allah alam Baik, di belakang Pak Purwanto kita sapa. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan Halo. Ya, ya dengan Bapak siapa di mana Bapak? dengan Bapak Julfikor di dari Bekasi. Bekasi, silakan Pak Zul. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam ya Pak Zulfikar. Ini ada pertanyaan mengenai subhat-subhat yang terjadi di masyarakat. Hmm. Eh, yang pertama mengenai masalah apakah benar di sana itu bahwasanya khilafah merupakan eh, di antara bisa menyatukan umat. Kemudian yang kedua, mengenai langkah-langkah apa kira-kira karena timbul di masyarakat ini penyimpangan yang sangat luar biasa mengenai akidah, diantaranya masalah di kuburan. Kemudian yang ketiga saya tanyakan ini hadis yang sanatnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, eh, "Man yang fakad alam tu bil harbi." Nah, wali yang di sini ini maksudnya apakah wali? Karena sekarang ini banyak sekali orang yang mengaku diri wali gitu. Ya. ya. Nah, itu itu, itu aja jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Ya. Barakallahu Pak Dulfikar. Hmm. Pak Dulfikar ini juga perlu sadar Arti Dulfikar ini biasa dimaknakan sebagai pedangnya Ali bin Abi Thalib. <laughs> yang oleh kalangan Syiah itu dibanggakan betul, Pak. Iya. <laughs> ya, ya termasuk itu akan selalu dijadikan alat untuk orang-orang Syiah itu <laughs> membesar-besarkan nilai Ali bin Abi Thalib radhiallahu anhu melebihi porsinya. Yeah. Iya. Uh, subat di masyarakat memang cukup banyak, Pak. Hmm. Dan subat ini tidak akan bisa dihempaskan atau ditinggalkan dan dihalau kecuali dengan keyakinan tauhid yang benar. Karena ketika Allah katakan wa minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun ya Ketika orang itu yakin dengan ketentuan Allah, dengan ayat-ayat Allah, maka orang itu akan dapat menangkis berbagai macam subhat yang menyimpang itu. Demikian Ibn Qayyim menyebutkan tentang arti yakin yang bermakna yaitu meluruskan dan menghalau berbagai macam subhat itu. Nah, di antara subhat yang tadi Bapak sebutkan tentang khilafah menyatukan umat. Ini adalah slogan yang biasa disuarakan oleh mereka yang mempunyai semangat menegakkan khilafah. Hmm. Kalau dikatakan khilafah menyatukan umat, itu bisa jadi ada benarnya. Yeah. Tetapi ketika itu menjadi tujuan utama, itu yang keliru. Jadi kalau dipertanyakan apakah menegakkan khilafah itu tujuan atau sarana? Hmm. Kalau itu disebut tujuan jelas keliru. Kalau itu sarana, kenapa kemudian sarana dikedepankan daripada tujuannya? Padahal tujuan untuk kita berislam ini membawa manusia ke arah Allah. Agar beribadah kepada Allah secara benar. Menjalankan hukum-hukum Allah secara benar. Nah di antara pelaksanaan hukum-hukum Allah itu adalah dengan khilafah itu. Makanya dengan khilafah yang telah dilakukan oleh Umar bin Khattab telah menyatukan pandangan-pandangan para sahabat yang berbeda. Di masa sebelum Umar, para sahabat masih menjalankan kalau sholat jenazah itu bisa empat takbir, hmm. bisa lima takbir, bisa enam takbir, bisa tujuh takbir. Tapi ketika Umar Khattab menjadi khalifah, ditetapkan oleh dia. Tidak ada perbedaan lagi. Maka ditetapkan satu pendapat. Yaitu menyalatkan orang yang meninggal itu dengan empat takbir. Hmm. Nah khilafah itu bisa menyatukan sesuatu yang diperbedakan. Tapi tidak berarti kemudian khilafah itu e, membela kebatilan sebagaimana yang pernah dialami oleh Al-Ma'mun. Al-Ma'mun itu pernah menjadi khalifah Abbasiyah yang kemudian membela Mu'tazilah, meyakini Al-Qur'an makhluk dan sebagainya dan memaksa orang untuk menyimpang dengan keyakinan itu. Dan karenanya sebagian ulama dipenjara, bahkan kemudian sebagian lagi ada yang dibunuh. Karena itu ini adalah khilafah yang menyimpang. Meskipun namanya khilafah, tetapi membela kebatilan. Tetapi khilafah yang benar adalah khilafah yang dapat menyatukan umat. Tetapi permasalahannya bukan di situ. Permasalahannya adalah kita sekarang tidak punya khilafah. Tetapi umat pun sekarang ini kocar kacir. Ya, sekarang bagaimana cara untuk membenahi semua ini? Dari mana kita membenahinya? Apakah nunggu berdirinya khilafah? Itu sesuatu yang mustahil. Maka harus kita benahi dari apa yang mungkin kita benahi. Dan yang paling utama adalah pemenahan terhadap tauhidnya dulu. Kalau orang itu sudah benar tauhidnya, maka dia akan taat kepada Allah, menjalankan ketentuan Allah, maka itu akan menjadi satu langkah awal untuk perbaikan-perbaikan mereka taat kepada Rasulullah, perbaikan dengan Al-Quran, perbaikan dengan Sunnah Rasulullah, menjalankan dakwah secara benar dan seterusnya dan seterusnya. Ini semua harus dilakukan secara apa ini eh, masif oleh seluruh umat Islam, tidak kemudian saling tunggu menunggu. Karena ini adalah merupakan satu kewajiban kita bersama. Nah, karenanya kita tidak akan pernah ditanya kenapa kamu tidak menegakkan khilafah. Hmm. Tapi kita akan ditanya kepada siapa kamu beribadah, bagaimana cara kamu beribadah, ilmu yang kita miliki, inilah yang akan dipertanggungjawabkan. Amal yang kita lakukan, itulah yang akan dipertanyakan. Harta yang kita peroleh, itulah yang kemudian akan dipertanyakan. Umur dan waktu yang kita gunakan, itulah yang akan dipertanyakan oleh Allah SWT. Karena itu, hal yang kedua, eh, pertanyaan daripada siapa ini, uh, Pak Dulfikar, tentang kuburan, bahwa masalah kuburan ini memang masalah yang paling uh, kronis. Karena itu syirik yang terjadi di dunia pertama kali terjadi dalam dari di masa kaumnya Nabi Nuh alaihissalam di mana kemusikan yang terjadi mereka telah mengagung-agungkan kuburan. Di mana kuburan itu adalah kuburan orang-orang soleh yang kemudian eh, oleh mereka diagung-agungkan melebihi daripada batas apa ini uh, sebagai uh, layaknya kuburan. Sehingga mereka minta-minta kepada kuburan itu. Nah, kalau kita lihat penelitian di Timur Tengah, itu saya membaca penelitiannya, di seluruh Timur Tengah itu ada lebih daripada 6.000 kuburan hmm. yang diagung-agungkan oleh sebagian umat Islam yang karena kebodohannya bahkan mereka telah melakukan kemusyrikan, melakukan bid'ah, melakukan berbagai macam kesalahan di kuburan-kuburan itu. Ya, antaranya ada yang minta kepada yang di kuburan minta rezeki, minta jodoh dan sebagainya. Ada yang membangun-bangun kuburan, dengan membuat rumah-rumah dan sebagainya, yeah. dengan menghidupkan lampu dan seterusnya itu merupakan bid'ah-bid'ah dan macam-macam bid'ah yang terbanyak menurut para ulama bid'ah itu berkaitan dengan kuburan. Hmm. Nah karena itu uh, kita sebelum tahu apakah ada penelitian bisa tentang berapa banyak kuburan yang diagungkan dan dikeramatkan di Indonesia ini dan bagaimana kemudian umat Islam bisa menyelesaikan masalah kuburan ini. Karena ini adalah merupakan satu bentuk kelemahan yang harus diselesaikan oleh umat Islam sebelum bicara khilafah-khilafah tadi itu. Hmm. Karena memang ini adalah merupakan bagian yang merusak tatanan daripada uh, ubudiah mereka dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis yang disebutkan tadi itu, man adani waliyan faqad adantu bil harb. Wali di sini adalah uh, Uh, setiap orang Allah katakan inna Allah in apa in apa Allah katakan Allahu waliyul ladina amanu. Ya Allah pembela orang-orang beriman. Jadi wali di sini adalah mereka orang-orang yang beriman. Hmm. Beriman dengan Allah, beriman dengan Rasulullah, dan kemudian menjalankan apa ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dengan dua kalimat syahadat itu. Makanya kata eh, Imam Syafi'i rahimahullah bahwa yang disebut dengan wali itu adalah mereka yang menjalankan ketentuan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan tidak lepas daripada ketentuan itu. Maka kemudian kalau ada orang mengaku wali, meskipun dia di, jalan di atas air, ataupun kemudian terbang di atas udara, tetapi kemudian dia tidak menjalankan sunnah Rasulullah, maka ketahuilah itu wali syaitan. Maka ketentuannya adalah sejauh mana orang itu jauh dekatnya dengan sunnah Rasulullah SAW, maka itulah menjadi ukuran seorang itu menjadi wali Allah. Dan kemudian apa disebutkan wali tidak kemudian menjadi satu sebutan Yeah. Yang disebut oleh orang karena itu merupakan kemuliaan yang Allah berikan kepada orang itu tidak merupakan suatu kebanggaan yang ditunjukkan kepada sesama manusia. Baik. Allahu alam sawab. Baik, Saad Farid, nampaknya kita harus menuntaskan kebersamaan kita. Jazakallah Ustaz atas Allah yang sudah disampaikan dan Rekan-rekan sampai di sini kebersamaan kita dalam kajian Tauhid bersama Ustaz Farid Ahmad Uqbah. Saya Wildan Hasan bersama Mas Firman Hakim. Juga Ustaz Farid Ahmad Uqbah undur diri dari ruang dengar Anda. Yang benar hanya milik Allah. Yang salah hilap datang dari kami yang bertugas. Subhanakallah wa bihamdik. Asyadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.